ada di langit dan di bumi mendoakan orang-orang yang senantiasa hadir dalam majelis ilmu. Para malaikat ya, dan semua makhluk yang di bumi sampai-sampai ikan yang ada di lautan mereka memohon ampun bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Nah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya termasuk bagian di dalamnya ya semoga kita yang termasuk orang-orang yang mendapat doanya para malaikat ya. doa-doanya makhluk yang uh, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya. Nah, meneruskan tentang kajian kita ya, tentang talbisul iblis tipu daya iblis laknatullah ya. Masih mengenai tentang tipu daya iblis terhadap manusia secara umum. Jadi tipu daya iblis terhadap Bani Adam ya, secara umum, baik itu orang muslim ataupun orang Nasara atau orang Yahudi ataupun agama-agama yang lain. Ini umum ya untuk Bani Adam. Sampai halaman 624 setelah kita bahas tentang masalah uh, eh, al-kuhan ya tentang al-araf tentang ahlu nujum tentang perdukunan ya ahli perbintangan itu sudah kita bahas kemarin dan halaman 624 di antaranya di sini ya bentuk tipu daya iblis lanatullah Berkata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, beliau mengatakan banyak di antara mereka yang tidak mau mengingkari kemungkaran. Bahkan seseorang yang melihat saudaranya atau kerabatnya minum khamar atau mengenakan kain sutra sama sekali tidak mengingkarinya dan tidak ingin merubah tindakannya dia tetap mempergaulinya dengan menampakkan kasih aku maksudnya ini menampakkan kasih sayang kepadanya begitu nah di sini paragraf ini ya isinya tentang tipu daya iblis terhadap kaum muslimin tatkala melihat saudaranya berbuat kemungkaran jadi tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar dikarenakan sungkan ataupun karena alasan-alasan yang tidak syar'i. Padahal ya perlu diketahui syariat Islam ya syariat Islamiyah memerintahkan kaum muslimin untuk mengubah kemungkaran semampunya. Nah ini tatkala melihat sebuah kemungkaran baik kemungkaran itu kecil ya ataupun kemungkaran yang besar ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abi Sa'id Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam yastati fa biqalbihi wadzalika adhaful iman hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila salah seorang dari kalian melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya maka apabila tidak kuasa tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya dan apabila juga tidak mampu maka dengan hatinya diingkari kemungkaran dengan hatinya yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman Nah di dalam hadis ini Hadis riwayat Imam Muslim Di dalamnya tentang penjelasan Maratib tahapan-tahapan dalam mengubah kemungkaran ibu ya ada tiga tahapan wahya al-inkaru bil yad yang pertama mengingkari kemungkaran dengan tangan tangan di sini adalah diartikan kekuasaan ya sebagaimana seorang penguasa di sebuah negeri sebuah daerah sebuah rumah tangga bapak sebagai kepala rumah tangga punya kekuasaan untuk diubah dirubah kemungkaran itu tatkala melihat keluarganya berbuat kemungkaran harus di, dirubah karena dia punya kekuasaan Biliat, ini yang pertama kemudian yang tahapan yang kedua kalau tidak mampu tidak punya kekuasaan saya ya di sebuah negeri dia orang biasa maka dia cukup dengan lisannya yang kedua dengan lisan nah ini ya jadi cukup dengan lisan mengingatkan. Bisa dengan sekarang SMS ya atau di Facebook ditulis kemudian kemudian apa banyak fasilitas ya, internet atau HP ya sekarang handphone jadi bisa itu juga digunakan ya seperti lisan kata para ulama mengingatkan kalau bertemu orangnya kita sungkan maka dengan SMS dengan apapun ya melihat kemungkaran saudaranya jadi kalau ada yang melihat ibu-ibu pakaian saudari ibu apa teman kita ya uh, yang memakai pakaian belum belum ini belum menunjukkan uh, sesuai dengan syar'i maka ingatkan ingatkan dengan uh, eh, SMS dengan halus qaulan layyina dengan perkataan yang halus lemah lembut dan justru orang yang di, diingatkan harus berterima kasih masih ada orang yang kasihan kepada dia Kadang ada orang yang mengingatkan itu harus terima kasih ibu bersyukur. Mesti ada orang yang mengingatkan kita. Bagaimana kalau tidak ada? Dibiarkan kita tetap dalam keadaan tersesat atau keluar daripada jalan syar'i, maka harus berterima kasih kepada orang-orang yang mau mengingatkan kita. Nah, jadi ini juga eh, apa sesuai ya. Ini diwajibkan ya kepada seorang melihat kemungkaran ya dengan kekuasaannya dengan tangannya dengan lisannya ini disesuaikan dengan kemampuan wal qudrah ya kemampuan dia tetapi apabila nanti begitu dirubah terjadi kemungkaran yang lebih besar ya maka itu dihindari dulu ini ada tahapannya intinya di sini ada fikih amar ma'ruf nahi munkar harus diketahui Kemudian uh, tingkatan ketiga tatkala kita melihat kemungkaran ya dengan kekuasaan dengan tangan tidak, dengan lisan tidak, maka hanya dengan hatinya. Ya, dengan hatinya maka ini selemah lemahnya iman. Maksudnya dengan hati di sini mengingkari Ibu. Dan yastalzim, nah maka diharuskan ketika mengingkari dengan hati itu seseorang harus berpisah dengan tempat yang dia di dalamnya ada kemungkaran Nah ini dengan maksud dengan hati ini bukan berarti dia hanya berdiam melihat kemungkaran itu, tapi dia harus meninggalkan tempat itu. Tatkala tempat itu ada gibah, misalkan ibu ibu nggak mampu untuk me, me, mengingatkannya, maka ibu ingkar dengan hati gimana? Ibu langsung berdiri dan langsung meninggalkan majelis gibah itu. Ya, ketika melihat ada mendengar ada nyanyian ya di sana misalkan nggak bisa mengingkarinya dengan lisan maka mengingkar dengan hati bagaimana meninggalkan tempat itu tidak diam di sana itu itu selemah lemahnya iman sangat lemah imannya sekali jadi harus berani ya dengan tindakan itu selemah lemahnya iman di sana ya jadi inilah ketika melihat kemungkaran saudaranya ya e, di sini sebutkan itu talbis iblis eh, seorang yang sungkan mengingatkan saudaranya tatkala melihat berbuat kemungkaran ya maka itu adalah tipu daya syaitan. Maka berkata Salah rahimahullahu taala barang siapa melihat kemungkaran dan dia diam maka dia itu setan yang bisu dan barang siapa yang melihat seseorang yang sedang mengajak kepada kemungkaran maka itu setan yang sedang berbicara Ibu ya jadi kalau ada melihat kemungkaran dia diam maka itu setan yang bisu dia tahu itu kemungkaran kemudian dia diam itu setan yang bisu kata salaf sedangkan kalau ada orang yang sedang mengajak kemungkaran mengajak kepada kesyirikan ya kepada kebidahan maka itu adalah setan yang lagi berbicara dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah mensifati kaum muslimin ya kaum mukminin dan yang paling awal adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah paling uh, apa namanya, paling sering amar ma'ruf nahi munkar. <clears throat> mereka adalah orang-orang yang eh, menegakkan ya eh, amar ma'ruf nahi munkar. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam surat At-Taubah ayat 71. Jadi di antara sifat-sifat orang beriman itu mereka harus berani untuk amar ma'ruf, mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar dan mencegah kemungkaran. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71 ya At-Taubah ayat 71 wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong. Nah, lihat dari sebagian yang lain, penolong wali. Mereka menyuruh yang ma'ruf, menyuruh yang baik, ya, dan mencegah yang munkar. Mencegah perbuatan yang munkar. Ini surat atau taubah ayat 71. Ini sifat orang beriman dia sayang kepada saudaranya. Jadi saling menolong ketika apa namanya mengajak kepada kebaikan ini menolong saudaranya kan ya, supaya dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mencegah kemungkaran yang dikerjakan oleh saudaranya, juga dia menolongnya, menolongnya dari apa e, masuk ke dalam jurang neraka. Ini jadi orang-orang beriman itu saling mereka adalah penolong dari e, sebagian yang lain. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran wa wajibun ala muslim qadir maka mencegah kemungkaran itu ya, seorang yang melihat kemungkaran diwajibkan setiap muslim ya yang mampu dan ini hukumnya fardu kifayah jadi amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah bagi kaum muslimin tetapi bisa hukumnya fardu ain tatkala dia yang dia sendiri yang mampu tidak ada yang mengerjakan ya apa nahi munkar tersebut maka dia sendiri yang mampu maka dia menjadi hukumnya fardu ain jadi hukum asalnya amar ma'ruf nahi munkar itu ibu fardu kifayah jika sebagian sudah ada yang menegakkan maka selainnya gugur begitu nah jika tidak ada yang menegakkan dan ada orang yang mampu maka orang yang mampu itu hukumnya fardu ain dan dia berdosa besar kalau tidak apa melakukannya Nah ini diantara hati-hati tentang tipu daya iblis ya terhadap kaum muslimin melihat saudaranya dia sungkan untuk mencegah kemungkaran. Ingat ya yang tadi selemah-lemahnya iman dalam hati ibu harus bisa meninggalkan tempat itu. Jadi langsung ya, permisi saya mau pulang atau gimana. Intinya jangan berdiam di sana seolah-olah kalau diam berarti mengiyakan kemungkaran tersebut. Nah, dan perlu diketahui bahwasanya akibat kalau tidak ada ya, ada akibatnya kalau tidak ada yang memerintahkan kebaikan ya dan tidak ada yang melarang kemungkaran maka turunnya azab itu menyeluruh ini akibatnya jadi e, kalau di suatu negeri suatu daerah tidak ada yang menyuruh kepada kebaikan dan tidak ada yang mencegah dari kemungkaran maka nanti azab itu akan turun menyeluruh tidak dipilah-pilih ya jadi orang yang uh, fasik, orang yang kufur, orang yang mujrim itu dapat azab dan orang yang beriman juga dapat azab kaum muslimin. Karena kan dikarenakan mereka tidak apa mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Dalam sebuah hadis di sini tentang bahwasanya azab itu akan menyeluruh tatkala tidak adanya amar ma'ruf amar ma'ruf nahi munkar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Zainab binti Jahash radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faz'an yaqulu la ilaha illallah wailul lil a'rab min syarr dari Zainab binti Jahash ya radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam uh, ke, ke kamarnya ke kamar uh, istrinya yang tercinta Zainab eh, binti Jahash pernah masuk ke kamarnya dalam keadaan uh, apa namanya fazaan ini dalam keadaan dia sangat uh, kaget bukan kaget di sini bisa diartikan sangat gelisah jadi Nabi saw. Alaihi Wasallam tatkala masuk ke kamarnya Zainab dalam keadaan gelisah dan mengatakan la ilaha illallah wailul lil a'rab min syar tidak ada Tuhan yang berhak diibadahin kecuali Allah ya wail wailul lil a'rab celakalah untuk uh, kaum Arab celakalah bagi kaum Arab ya yang dimana kejelekan atau keburukan telah dekat telah datang gitu ya sebentar lagi fatahal yaum min radmi min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi uh, hari ini telah terbuka apa namanya ya telah terbuka dinding ya yang menghalangi antara Yajud Majud dengan kita sebesar ini kata Rasulullah SAW. Jadi Rasul me, me, melingkarkan antara jari apa namanya antara jari e, telunjuk dengan yaitu jempol ya. Jadi melingkarkan. Jadi uh, apa celaka celaka kaum Arab bahwasanya keburukan telah datang uh, dengan dekat sekali di mana pada hari ini ya pada hari ini dinding dinding yang memisahkan Ya'juj Ma'juj dengan kita itu telah terbuka segini ya dengan melingkarkan antara jari telunjuk dengan jempolnya Rasulullah SAW Faqalat Zainab maka berkata Zainab binti Jahash radhiyallahu anha faqultu maka saya berkata wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya laku wa fina salihun qala na'am idza kathura al khabath apakah kita akan dibinasakan apakah kita akan dibinasakan begitu padahal di antara kita masih ada orang-orang yang, yang soleh padahal masih ada di antara kita orang-orang yang soleh ya yang rajin beribadah yang soleh Qala na'am, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, iya, akan dibinasakan semuanya." Idza kathura al-khabath apabila telah banyak atau menyebarnya keburukan, kejelekan ya. Nah, tidak ada yang apa menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka uh, di mana-mana kejelekan itu menyebar, maka akan apa? turunlah azab itu menyeluruh. Nah, ini diantaranya bahasanya ya kita harus bersyukur ya ada orang-orang yang masih eh, mau untuk mengajak kepada kebaikan, cegah dari kemungkaran. Jadi e, di antara apa namanya? terpeliharanya dunia dikarenakan adanya mereka para ulama. Ya, para ulama yang mereka menunjukkan jalan yang benar ya dan yang mencegah kemungkaran. Mereka pewaris para nabi. Makanya Nabi SAW ya e, para ulama itu sebelumnya para sahabat ada seperti bintang-bintang di langit yang menjaga langit bintang-bintang itu maka yang menjaga bumi adalah para sahabat tatkala para sahabat tidak ada maka diganti setelahnya para ulama maka setelah para ulama tidak ada maka tinggal dekatlah hari kiamat akhirnya ya maka nanti kalau sudah ilmu diangkat dalam sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya kalau ilmu sudah diangkat ini diantara asyratus sa'ah ya asugro Ilmu diangkat itu adalah bukan diangkat sekaligus dari dada, dari masohib, dari eh, apa namanya mushaf atau dari buku, tapi di, eh, di apa di apa namanya meninggalnya para ulama. Jadi dimatikannya para ulama maka diangkatlah ilmu. Akhirnya tidak ada orang yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka sudah dekat hari kiamat, kebinasaan ya bagi penduduk bumi. Nah ini diantaranya. Jadi uh, kita harus Eh, berani ya mencegah kemungkaran sebisa kita semampunya. Tadi tiga tahapan ibu ya. Dengan uh, tangannya seperti ibu kan di rumah punya kekuasaan untuk anak-anak gitu ya. Harus bisa mencegah kemungkaran anak-anaknya, jangan diam. Apabila apabila tidak bisa, maka dengan nasihat ya dengan lisan. Kemudian tidak bisa dengan hati. Hati ini mengingkari. Ya, tadi syaratnya harus meninggalkan tempat yang ada maksiat di dalamnya. Maka tatkala misalkan eh, ada ada seorang misalkan di rumahnya suaminya masih sering nonton film misalkan ya, film-film barat atau film apa itu naudzubillah misalkan. E, maka suami eh, istrinya tidak setuju, maka dia harus ingkari dengan hatinya bagaimana ya meninggalkan tempat itu jangan sama-sama nonton. Ya dia sudah sebenarnya tidak mau ya hatinya mengingkari tapi sama-sama duduk. Ya tidak, harus tinggalkan ya, ya suaminya mungkin dinasihati kalau nggak mau ya tinggalkan jangan ditemani gitu misalkan ya ada sebagian suaminya yang masih nonton gitu misalkan eh, yang tidak layak untuk ditonton misalkan tidak bermanfaat nah di antara kebiasaan ya, kemudian paragraf berikutnya ibu dilihat ini apa namanya tipu daya iblis yang lain kepada kaum muslimin. Di antara kebiasaan mereka adalah duduk di depan rumah secara bergerombol katanya. Sehingga mengganggu para pengguna jalan atau membiarkan air hujan mengena menggenang di depan rumahnya. Nah, ini penggalan yang pertama di sini kebiasaan orang bergerombol di depan rumah ya nongkrong-nongkrong gitu bahasa kita. Nah, ini ya ada apa namanya ada eh, peringatan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jangan terlalu sering nongkrong depan rumah bergerombol di depan rumah sampai mengganggu pengguna jalan karena jalan itu punya hak ya hak uh, jalan itu punya hak yang harus ditegakkan bagi orang yang mau duduk-duduk di depan apa di pinggir jalan di depan rumah apa hak jalan itu ada ya di mana Nabi SAW telah menggariskan tentang adab-adab di pinggir jalan begitu ada adabnya kalau kalau memang harus harus kita berdiri apa e, ngobrol di pinggir jalan atau harus uh, apa namanya diam sejenak di pinggir jalan harus menegakkan ja, apa hak-hak jalan adab-adab di di pinggir jalan di mana sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Ya, fa in abaitum illa al majalis fa'tu at-tariqa haqqaha. Ya, qabul basar wa kafal adha wa radda salam wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Hadis Imam Muslim. Hati-hatilah kalian duduk-duduk di pinggir jalan nah, itu bergerombol di, atau depan rumah pas depan rumahnya jalan begitu ya kalau di kita kan di Indonesia sering orang-orang ya depan rumah nongkrong begitu kan eh, nggak uh, ada kerjaan misalkan kan ngobrol-ngobrol ngerumpi nah begitu nah itu uh, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebagian sahabat yang begitu dia di jalan untuk uh, ngobrol Nabi mengingatkan hati-hatilah kalian untuk duduk-duduk di pinggir jalan maka apabila kalian tidak mau dan dan harus di ah, apa eh, apa daruri harus ngobrol di pinggir jalan misalkan karena bukan apa namanya bukan keinginan tapi daruri misalkan harus ngobrol di pinggir jalan ada ketemu dengan teman atau yang lainnya maka tegakkanlah ya hak-hak e, jalan itu. Maksudnya berikanlah hak-hak jalan. Apa hak-hak jalan itu ya maksudnya hak pada orang yang lewat di jalan itu wabul basar yaitu menundukkan pandangan tatkala berdiam di pinggir jalan wakafal eh, wakafal adza yaitu mencegah keburukan uh, ya mencegah keburukan atau mencegah kemaksiatan ya kalau ada misalkan seorang yang berbuat maksiat harus di, dicegah waradda salam menjawab salam ada orang yang lewat salam wajib menjawab salam wal amru bil ma'ruf ya apa namanya mengajak kepada kebaikan ya, dan mencegah daripada kemungkaran ada berapa di sini ada empat ya ada empat ada empat uh, hak jalan yaitu menunduk, menundukkan pandangan tatkala berdiri di, di samping jalan kemudian mencegah kemungkaran mencegah uh, keburukan ya dan menjawab salam dan me, apa namanya mengajak kepada kebaikan atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah ini ya di antara di sini ya kalau tidak ada keperluan maka dilarang intinya bergerombol di, di depan rumah sehingga mengganggu para pengguna jalan sampai apalagi mobil ya di pinggir apa di jalan tersebut ataupun juga kendaraan atau yang lainnya ini tidak boleh maka kalau kita parkir juga hati-hati di sana kalau memang jalan maka jangan di tengah jalan itu mengganggu kaum muslimin ya dan mengganggu kaum muslimin itu tidak boleh itu diharamkan oleh syar'i atau membiarkan air hujan menggenang di depan rumahnya misalkan itu jalan di depan rumah itu jalan kemudian ada air hujan dibiarkan tergenang atau air air dari rumah kita nah itu akhirnya terganggu orang-orang melewati jalan itu nah itu tidak boleh maka kita harus bergegas kalau di rumah di Indonesia ada kita pas di depan rumah kita ada air ketika hujan maka kita bersihkan ibu ya itu ibadah ibu ibadah ataupun ada duri di jalanan sampai ada hadis yang sahih direwetkan oleh ashabu sunan Imam Ahmad atau yang lainnya dalam musnadnya juga ada orang yang apa namanya berguling-guling di surga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diperlihatkan dalam mimpinya Ibu ya, ada orang berguling-guling di surga, maksudnya gembira. Karena apa? Sebabnya apa dia masuk ke surga? Apa amalnya? Amalnya kelihatannya ringan. Yaitu dia itu memotong kayu atau pohon yang besar yang menghalangi jalan sehingga kaum muslimin itu terganggu dengan pohon itu tidak bisa melintasi jalan itu maka orang itu inisiatif ya dengan keimanan kepada Allah bahwasanya menyakiti kaum muslimin mengganggu kaum muslimin itu nggak boleh dan dia mengharapkan pahala maka disingkirkan batang pohon itu disingkirkan dari jalan karena keimanan eh, apa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah masukkan dalam surga dia berguling-guling di surga nah itu kelihatannya sepele karena dalam sebuah uh, keterangan ya uh, eh, itu para salaf Abdullah bin Mubarak dia mengatakan ya dengan niat dengan niat maka amal-amalan yang besar bisa menjadi kecil dan dengan niat amal-amalan yang kecil bisa jadi besar di sisi Allah. Ibu paham? Paham nggak Ibu perkataan Ibnu Mubarak ini? Dengan niat maka akan mengecilkan amalan-amalan yang besar seperti orang punya jabatan ya hebat lah wazir ya menteri ataupun direktur apapun misalkan atau gubernur atau bupati dia orangnya hebat, pekerjaannya juga ya banyak, kemudian tetapi niatnya salah. Ibu ya, ya, ataupun juga misalkan haji, misalkan kan ibadah besar atau jihad. Tapi niatnya salah, niatnya untuk mencari dunia, mencari e, pujian atau yang lainnya bukan karena Allah. Maka itu akan kecil di hadapan Allah, dikecilkan. Meskipun kelihatannya amalannya besar. Ya, tapi ada amalan yang kecil yang kelihatannya remeh amal itu tapi niatnya itu besar ya niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala mencari wajah Allah dan mencari pujian yang lainnya maka di sisi Allah itu menjadi besar nah begitu nah jadi contohnya orang ini hanya menyingkirkan uh, gangguan di jalan dengan niat karena Allah maka Allah masukkan ke dalam surga jangan melihat uh, kecilnya amal ibu ibu jangan melihat kecilnya amal tapi kualitas dari amal itu yang harus diperhatikan yaitu niat. Sehingga ada orang yang berhaji atau berjihad atau bersedekah dengan miliaran tapi niatnya salah itu kecil harapan Allah. Ada orang yang memberi dengan ikhlas ya dengan ikhlas mencari wajah Allah, mencari ridha Allah tapi tapi dengan pemberian yang ringan kelihatannya, dengan pertolongan yang ringan, maka itu besar sih Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia hati-hati uh, apa namanya ketika ada gangguan di jalan ya uh, apa yang lainnya di depan rumah kita maka singkirkan apalagi kalau mengganggu tetangga yang nggak boleh mengganggu tetangga tetangga lewat misalkan karena uh, apa menghormati tetangga tetangga adalah bagian dari ke keimanan dan ya. dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetangganya. Ya, jangan mengganggu, jangan apa namanya? Uh, jangan menyakitinya atau yang lainnya. Yang seharusnya mereka lakukan adalah membuat air itu tidak menggenang. Kata-kata ya, berkata Imam uh, Ibnul Jauzi yang seharusnya mereka lakukan adalah membuat air itu tidak menggenang, disingkirkan air itu misalkan. Jika dia membiarkannya maka dia mendapat dosa karena telah mengganggu orang-orang muslim. Nah, di sini. Kenapa? Karena syariat kita melarang mengganggu kaum muslimin dengan cara apapun. Ibu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita jangan mengganggu kaum muslimin dengan tanpa alasan yang benar mengganggu orang-orang beriman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Al-Ahzab ayat 58. Qala Allah taala والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa alasan yang mereka perbuat nah sini ya Barang siapa yang menyakiti orang-orang mukmin, yang laki-laki dan mukminat, perempuan yang beriman tanpa alasan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebo kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi berdosa, ya, tidak boleh mengganggu saudara kita, Ibu ya, tanpa alasan yang benar. Nah, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, ya, Inna syarron nasi indallahi manzilatan Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, ya yaumal qiyamah. Ya, man tarakahun nasu ittiqa syarrihi. Ya, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan manusia karena menghindari keburukannya ya karena menghindari keburukannya dia apa eh, selalu berbuat apa, keburukan kepada tetangganya ya pada temannya kepada kaum muslimin ya pada orang beriman maka ditinggalkan karena menghindari keburukannya jadi intinya ya di sini eh, kesimpulannya jarang apa eh, dilarang maaf dilarang kita mengganggu kaum muslimin apalagi orang-orang yang beriman gimana yang mana? Oh, yang hadis tadi. Oh, hadis tadi ya. Ta. Hadis tadi sebutkan di sini Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda, ya sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang ditinggalkan manusia ditinggalkan manusia karena menghindari keburukannya ditinggalkan manusia karena menghindari keburukannya ya jadi manusia menghindari dia karena dia orang yang suka berbuat buruk kepada saudaranya dengan perkataannya ya dengan perbuatannya ya, dengan lisannya jadi tidak aman kalau berteman dengan dia. Baik tetangganya juga ya. Ya baik temannya di eh, sini. Di hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang ditinggalkan manusia karena menghindari keburukannya. Nah, ini jadi intinya paragraf yang tadi ya eh, di kita dilarang untuk menyakiti atau mengganggu kaum muslimin dan barang siapa melakukan berarti dia terkena tipu daya iblis ya, di antaranya jadi hal yang ringan saja ibu hati-hati kepada tetangga juga tatkala kita mau meninggikan bangunan kita ibu mau dilotengkan begitu ya ditingkatkan maaf e, menjadi berapa tingkat misalkan itu harus izin ke tetangga ibu tetangga kita nggak nggak loteng kecuali kalau tetangga kita loteng semua rumahnya ya tingkat semua maka nggak masalah tapi kalau ada tetangga kita kiri kanan itu nggak nggak nggak loteng maka kita izin dulu orang beriman begitu e, ibu bapak ini rumah saya mau ditingkatkan loh nggak apa-apa takutnya apa nanti dia terhalang dari sinar matahari ah menyakiti juga jangan seenaknya bangun aja begitu nah tidak, terasa itu dosa ternyata si Allah sampai akhirnya tersakiti tetangganya nah haram itu benar haram ibu ya sampai-sampai kalau dalam sebuah hadis seseorang zaman Nabi menyandarkan eh, kayu-kayu uh, di tembok tetangganya tanpa izin tetangganya kemudian tetangganya itu marah maka tidak boleh sampai menyandarkan tembok saja begitu eh, menyandarkan menyandarkan kayu di temboknya itu harus izin saya mau menyandarkan kayu ini nah meninggikan bangunan itu harus izin ke tetangga sekeliling kita takutnya dia tersakiti ya jadi hati-hati ya bahwasanya apa hak tetangga itu besar ya bagi uh, kaum muslimin nah kemudian di sini sebutkan di antara kebiasaan mereka adalah masuk kamar mandi. Nah, di sini juga di antara tipu daya iblis nih. Jadi kelihatannya halnya sepele tapi ini masalahnya besar ini. Di antara kebiasaan mereka adalah masuk kamar mandi tanpa mengenakan kain khusus penutup badan. Membiarkan pahanya tampak dan terlihat Sebab aurat laki-laki itu dari pusar hingga lutut. Ini laki-laki. Kalau ibu-ibu tambah haram lagi. Saya ibu-ibu atau anak ibu yang masih gadis masuk kamar kecil kelihatan pahanya pakai celana pendek. Nah, ini nggak boleh. Harus ada pakaian khusus ya. Pakaian yang tertutup. Ibu ya. Ini untuk laki-laki tidak boleh pakai celana pendek masuk kamar mandi. Nah ini ini perlu diketahui di zaman Ibnu Jauzi mereka masuk hamamnya itu karena bersama-sama ada laki-laki yang lain tidak di rumah ya jadi kan satu hamamnya itu untuk beberapa rumah begitu kan di zaman Ibnu Jauzi uh, jadi itu hamam apa namanya uh, tempat apa toilet umum ya mereka mandi di sana buang hajat di sana banyak orang juga di sana tapi laki-laki laki-laki perempuan-perempuan dipisah Nah, di antara kebiasaan mereka adalah tidak mem, apa di sini eh, apa ketika masuk kamar kecil atau kamar mandi dengan auratnya terbuka, akhirnya orang-orang melihatnya. Ya, laki-laki yang lain melihatnya pahanya karena paha itu adalah aurat bagi laki-laki. Ya, meskipun laki-laki yang melihatnya, sudah saya katakan itu adalah aurat, tidak boleh dilihat. Karena aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Jadi kalau sudah dari pusar ke bawah kelihatan itu udah aurat, berdosa kalau dilihatin. Kan kalau dari pakai celana ada di atas eh, pusarnya supaya ketutup pusarnya, misalnya anak kita juga ya. Nah, juga ibu-ibu sama ya, tatkala di rumah juga ya hati-hati meskipun di rumah ada suami, ada anak-anak tapi harus pakaian yang sopan. Misalkan pakai handuk aja, masuk kamar kecil. Ibu ya, kan nggak ada siapa-siapa cuma anak-anak cuma ada suami tapi anaknya kalau udah besar anak kita sudah SMP atau udah SD lah udah tahu aurat jangan ibu ya jangan kecuali kalau kamar eh, kamarnya di sini alhamdulillah kamar mandinya kan satu kamar ya dengan kamar ibu bapaknya tetapi kalau sampai keluar pakai handuk kelihatan sama anak-anaknya yang perempuan atau yang laki-laki itu tidak boleh kelihatan pahanya misalkan naudzubillah ibu ya jadi harus pakaian yang rapi ini adab diantaranya. Muruah, nanti anak-anaknya akan niru kok gitu kok ibu saya, nanti akan ditiru dia kehidupan dia nanti. Jadi harus sopan. Tapi kalau di kamarnya sendiri, ah, di kamar khusus, kamar kecil khusus ya, ya nggak masalah sih. Ada suaminya kan nggak boleh masuk ya anak ibu. Tapi kalau uh, ke kamar mandi yang ada di rumah khusus ada satu misalkan, jadi intinya ditutup aurat yang betul tatkala masuk kamar kecil. Hati-hati itu budaya iblis. Kenapa dari sini? Ini eh, apa namanya? Dihindari dari hal yang kecil dulu. Nanti kalau dibiasakan terus akhirnya apa? Timbul perkara besar. Ibu tahu kisahnya? Ibu yang dirahmati Allah ya, tahu kisahnya membaca berita kan di kita banyak anak banyak naudzubillah bapak yang memperkosa anaknya ya, sering, sering miris sekali itu ya. Naudzubillah, semoga Allah menghindari hal demikian kita ya. Itu kenapa? Karena awalnya karena melihat katanya aurat anaknya sendiri. Jadi melihat bapaknya, melihat aurat anaknya sering ya, karena tidak dijaga mungkin anaknya itu, akhirnya terjadilah. Nah, setan itu di mana akan masuk? Meskipun perkaranya sepele, tapi nanti timbul perkara besar. Nah begitu ibu ya, naudzubillah ya. Jadi jangan sampai ibu juga begitu di hadapan anak-anak yang laki-laki khususnya ya anak kita iya tapi setan bisa bermain di sana ya akhirnya terjadi sesuatu naudzubillah misalkan antara ibu dengan anaknya naudzubillah ya nah jadi ini Ibnu Jauzi ini bagus sekali dari dia ditutup dari yang sepele gitu tidak disebutkan tentang zinanya ya, ya itu tapi pintu-pintunya masuk dalam mana dari mana begitu kan nah gitu ya jadi eh, hati-hati uh, di sini ya, perhatikan adab-adab di rumah ya ketika buka pakaian di depan anak ya masuk kamar kecil di mana bajunya di mana yang lainnya perhatikan ya nah di antara kebiasaan mereka adalah tidak memenuhi hak-hak istri. Nah, di sini uh, paragraf berikutnya tentang tipu daya iblis kepada kaum muslimin. Di antara kebiasaan mereka adalah tidak memenuhi hak-hak istri. Ada kalanya di antara mereka memaksa istri untuk menggugurkan mas kawinnya ya mas kawin ini haknya istri kan tidak boleh dipinta lagi oleh suaminya kecuali atas keriduan istrinya tapi kalau dipaksa untuk dipinta lagi untuk dijual maka ini nggak boleh ini haram ya nah ada yang begitu ini terkena tipu daya iblis ya mereka memaksa untuk mengugurkan mas kawin istrinya lalu sang suami beranggapan bahwa dia telah bebas darinya karena pengguguran itu pengguguran mas kawin nah di sini ada uh, apa namanya hak-hak istri ibu ya harus diketahui ibu mengetahui apa hak-hak istri itu ibu kalau dibilang hak-hak istri berarti kewajiban siapa kewajiban suami nah harus mengetahui ibu ya dan ini hak ibu harus dituntut kepada suami dan suami harus memberikannya kewajiban kan di dalam rumah tangga ada hak uh, zauja ala hak zauj ala zaujah hak seorang suami atas istrinya berarti kewajiban istri pada suami ada hak zaujah ala zauj yaitu hak istri atas suaminya berarti kewajiban suami terhadap istri ibu ya nah coba sebutkan di antara hak istri itu apa saja ibu tahu nggak satu atau dua harus tahu ibu ya ini supaya Gimana? Apa Bu? Kurang jelas? memberi makan panjang papan. oh iya. Apa kalau di ini kan memberi nafkah lahir dan batin. Membeli nafkah memberikan nafkah lahir atau mendapatkan ya kalau ini haknya haknya ibu karena haknya istri, mendapatkan nafkah lahir yaitu ya sandang, pangan, papan. Yang kebutuhan apa? Primer, yang pokok Eh, itu kalau sekunder nanti aja dulu nah itu yang pokok kemudian nafkah batin ya maklum kasih sayang cinta kemudian yang lainnya yaitu hak diantaranya hak istri ya nah kewajiban suami Nah, di, diantara bentuk tipu daya iblis adalah tidak memberikan hak istri seorang eh, seorang suami tidak memberikan hak hak istri. Nah, di mana bahwasanya di sini dalam syariat Islam ya bahwasanya istri itu punya hak-hak ya sama seperti laki-laki, seperti suami. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan, telah mengisyaratkan dalam surat Al-Baqarah 228. Al-Baqarah 228 tentang hak-hak istri ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna." Dan para wanita ya para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, menurut cara yang baik. Ya Al-Baqarah 228. 228 ya. Dan para uh, istri mem mempunyai hak hak yang seimbang. Jadi punya hak ya, seperti halnya suami dengan kewajibannya. Ya, nah si istri punya kewajiban terhadap suaminya juga punya hak juga menurut cara yang ma'ruf yang baik jadi hak istri itu telah ditetapkan ya hak istri seorang istri yang beriman di sini telah ditetapkan hak-haknya itu dalam Al-Qur'an tadi Al-Baqarah 228 dan juga dikuatkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuatkan lagi dengan hadis Ibu hadis yang sahih tentang adanya hak-hak istri itu dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkannya oleh Imam Tirmidzi wa sahahu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innalakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum alaikum haqqan." Ketahuilah ya, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya kalian memiliki hak ya kalian di sini laki-laki memiliki hak kalian memiliki hak apa atas eh, istri-istri uh, kalian dan eh, istri-istri uh, kalian juga memiliki hak ya apa namanya atas kalian jadi memiliki hak-hak yang harus kalian tegakkan begitu dan istri-istri kalian juga memiliki hak-hak yang harus kalian tegakkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi nah ini di sini ini iya, ada dikuatkan bahwasanya kalian para suami memiliki hak ya ya hak apa yang harus apa namanya ditegakkan oleh seorang istri dan seorang istri juga memiliki hak yang harus ditegakkan oleh seorang suami. Nah, bisa di antara bentuk-bentuk hak istri atas suami. Contohnya di sini saya sebutkanlah secara garis besar Ibu ya. Ini harus Ibu ketahui dan Ibu harus nuntut kalau tidak di, diberikan itu. Ya, nuntut pada suami, itu hak saya menurut syariat. Maka ketika hak-hak ini tidak bisa ditegakkan, maka uh, ulama madhab boleh ibu menuntut untuk apa uh, ke pengadilan, misalkan untuk uh, cerai atau yang lainnya. Contohnya diantaranya hak seorang istri atau suaminya al-infaqu 'alaiha ala qadri hal halatihi al-madiyah. Uh, infak mendapatkan uh, nafkah ya mendapatkan nafkah ya lahir atau batin sesuai dengan kemampuan suaminya ibu ya dalam masalah harta kalau suaminya kaya ya minta nggak apa-apa yang banyak misalkan kalau ya ya kalau kaya suaminya kalau cukai pas-pasan ya ya ya terimalah apa adanya konaah Nah begitu intinya disesuaikan dengan keadaan suaminya. Jangan menurut suaminya gajinya sekian misalkan ya gajinya di bawah 5 M uh, <laughs> misalkan uh, apa nuntut yang uh, lebih misalkan ya lima M nggak apa-apalah. Kalau hanya 5 juta misalkan ya pegawai negeri di kita 4 juta misalkan ya nuntutnya macam-macam kasihan suaminya. Tapi kalau di sini insyaallah lah ya minta ya semampunya juga. Kemudian yang kedua, hak, hak seorang istri itu ibu muasyaratuha bil ma'ruf. Uh, bergaul dengan mereka maksudnya ya dan bergaul seorang suami menggauli istrinya dengan cara baik, menggauli istrinya dengan cara baik, bermuamalah di sini maksudnya. Ya, bermuamalah dengan baik kepada istrinya di rumah, berkata yang baik ya, kemudian uh, apa namanya sopan, lemah lembut yang lainnya. Jadi intinya bermuamalah minta untuk supaya bermuamalah dengan dia ya dengan istri itu ya supaya dalam keadaan baik ya tidak ada apa namanya keburukan atau yang lainnya jadi intinya di sini bergaul dengan mereka ya secara baik kemudian dengan firman Allah Subhanahu wa taala apa eh, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh seorang suami mempergauli istrinya dengan baik dalam surat an ayat 19 ya An-Nisa ayat 19 wa ashiruhunna bil ma'ruf ya dan pergaulilah pergaulilah apa namanya kalau di uh, bermuamalah kalian dengan istri-istri kalian dengan apa perbuatan yang baik ya Kemudian yang ketiga adalah eh, hak-hak istri yaitu tidak menyebarkan rahasia rahasianya. Jadi suami tidak menyebarkan rahasia istri nggak nggak boleh itu haram disebarkan rahasia apapun ya rahasia di tempat tidur ataupun rahasia rahasia dia tidak boleh diceritakan kepada suaminya eh kepada suaminya maaf kepada uh, temannya atau kepada yang lain maaf jadi si orang uh, apa uh, suami tidak boleh atau haram menyebarkan rahasia istrinya nah ini hak ibu ya nggak boleh kamu eh, misalkan kepada suami ibu nggak boleh eh, ya bapak misalkan menyebarkan rahasia ibu misalkan yang lainnya ada sebuah hadis kan barang siapa yang mendatangi istrinya di tempat tidur kemudian dia ceritakan kepada temannya tentang kejadian itu maka dia adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat dan juga barang siapa mendatangi istrinya kemudian diceritakan tentang uh, rahasia istrinya itu begini dan begini maka itu seolah-olah ya apa setan apa namanya laki-laki dan setan perempuan yang berhubungan badan di pinggir jalan ditonton oleh orang-orang dalam sebuah hadis ya, jadi ini suatu kebiak kadang kadang seorang itu menikmati kadang perempuan hati-hati bu ya diceritakan itu ya yang kejadian malam dengan suaminya di tempat tidur itu nggak boleh haram ya nggak boleh meskipun hanya dengan sindiran-sindiran tuh nggak boleh ya karena itu rahasia uh, atau rahasia yang lainnya cacatnya di tubuhnya ada ini dan itu jangan ceritakan pada yang lain ya atau yang lain jadi kemudian di sini yang keempat adalah hak-hak istri adalah diajarkan ya minta diajarkan perkara-perkara agama yang penting nah ini ya ini kewajiban suami dan haknya istri diajarkan masalah din yang yang penting apa masalah akidah ya perkara agama yang penting akidah ibadah yang penting akidah yang sahih ya ibadah yang benar tapi tidak mampu seorang suami maka diajak ke majelis ilmu diajak untuk menuntut ilmu nah ini kewajiban suami ataupun dia sibuk maka diizinkan istrinya untuk menuntut ilmu syar'i asalkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat ya maksudnya tidak menyalahi tuntunan uh, syariat ya ketika keluar rumah dan yang lainnya kemudian yang kelima adalah e, hak istri adalah ditemani oleh suami sepanjang malam ditemani oleh, oleh suami sepanjang malam ya sampai subuh jadi tidak boleh seorang istri ditinggalkan ditinggalkan e, suami begadang di luar rumah begadang di luar rumah sampai sampai akhir akhir malam ya jadi istrinya biarin di rumah sendiri dia begadang dengan teman-temannya di luar rumah uh, begadang jadi uh, apa ditinggalkan sendiri di rumah ini ini tidak tidak untuk kerja tapi untuk bersenang-senang tapi untuk kerja nggak apa-apa karena itu adalah doruri yaitu adalah apa namanya untuk mencari nafkah ini dia begadang nggak ada kerjaan dia di luar istrinya ditinggal di rumah semalam suntuk nah ini tidak boleh ibu harus nuntut nggak boleh itu apa meninggalkan saya semalaman sampai apa sampai subuh dia baru pulang ini suami yang nggak benar, Ibu ya. Suami yang bejat, yang begadang, meninggalkan istrinya di tengah malam sampai subuh dibiarkan, ini suami yang tidak benar. Nah, jadi eh, hati-hati Ibu ya kalau nanti apa namanya ya anak kita juga yang laki-laki yang sudah mau nikah atau juga eh, kita mencari menantu yang jangan eh, sering begadang menantu itu misalnya atau anak kita juga meninggalkan istrinya di tengah malam karena ya itulah hak-hak istri untuk ditemani di malam-malam itu kan ya nah kemudian juga eh, yang keenam adalah apa namanya seorang suami menyuruh keluarganya, istrinya dan anak-anaknya untuk sholat. Nah ini hak hak ibu ya untuk apa disuruh oleh suami untuk sholat. Ya mengingatkan bukan berarti untuk uh, minta disuruh terus enggak jadi kadang misalkan ibu tuh lalai misalkan kadang ibu itu sibuk maka kewajiban suami mengingatkan sudah sholat belum bu misalkan ya sholat dulu nah ini suami yang bagus ke anak-anaknya juga diingatkan sholat dulu nah, ini kewajiban suami ya dan itu hak istri ya ketika diingatkan alhamdulillah itu bahagia Jadi suami kita menegakkan hak-hak kita ya mengingatkan sholatnya kemudian yang ketujuh adalah Eh, di antara hak uh, istri adalah di mana seorang suami harus cemburu kepadanya ya harus cemburu kepada dia istrinya atau kepada keluarganya tatkala istrinya itu melakukan pelanggaran dalam agama ya dalam kehormatan misalkan maka suami itu harus cemburu tatkala melihat istri yang jilbabnya belum pas maka suami itu cemburu cemburu di sini dia benci ketika melihat suami eh, melihat istri berbuat kemungkaran. Ya, nah di sini harus ada ghirah. Ya, yaitu cemburu. Tatkala melihat istrinya berias misalkan, ketika keluar rumah dia marah, nggak boleh ini kan? Nah, misalkan. Nah, itu haknya ibu untuk dilarang, maka ibu harus nurut. Nah, bersyukur punya suami kayak begitu. Ketika ibu melihat uh, apa namanya melihat misalnya tontonan yang nggak bagus, maka suaminya mengingatkan harus cemburu. Atau ketika melihat berduaan dengan laki lain misalkan, oh cemburu harus. Ya, ya itu adalah hak istri atas suami. Kalau suaminya tidak cemburu melihat ya, istrinya Facebookan dengan laki-laki yang lain, melihat istrinya smsan dengan laki-laki yang lain untuk eh, yang nakal misalkan di sini ya, bukan untuk doruri. Maka suaminya diam aja cuek. Nah, ini suami yang nggak soleh maka dalam sebuah hadis kan, laki-laki yang dayut, dayut yang tidak punya rasa cemburu kepada keluarganya, pada istrinya, maka akan di neraka tempatnya. Jadi dia akan di apa dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami yang membiarkan kemungkaran di tengah-tengah keluarganya, istrinya buat kemungkaran, dia tidak ada rasa cemburu. Ketika istrinya berpergian sendiri, keluar kota, keluar negeri, tidak ada yang menemani, ah, tidak ada rasa cemburu. Nah, ini tidak boleh. Suaminya yang salah. Ya, tidak ditemani misalkan, ya. Karena bepergian sendiri tanpa mahram adalah diharamkan, ya. Nah, ini diantara hak-hak dan banyak itu ibu harus ketahui ya hak-hak seorang istri jadi antara bentuk tipu daya iblis adalah ketika suami tidak menegakkan hak-hak seorang istri sampai di sini masalah mas kawin masalah mahar Ingat mahar itu haknya istri, tidak boleh dipinta lagi ketika nikah, misalnya ketika sudah berumah tangga. Ya, kalau keriduan dari istri boleh pakai ini, ya eh, mahar saya buat keperluan, boleh itu. Tapi kalau dipaksa itu tidak boleh hukumnya haram, karena mengambil hak apa harta yang secara batil. Ya. Atau ada kalanya seorang suami tidak ah, seorang suami ibu lebih condong kepada salah seorang istrinya dan tidak memperhatikan istri-istrinya ini kalau istrinya lebih dari satu. Yang lain, jadi tidak memperhatikan istri-istrinya yang lain. Jika dia melakukan poligami, nah jadi kalau yang istrinya lebih dari satu, dua harus adil. Perhatikan semuanya. Keadaan ini biasanya disertai dengan kezoliman dalam pembagian di antara pembagian di antara istri-istrinya. Pembagian di sini ada dua ibu ya. Kalau yang berpoligami, pembagian dalam masalah materi ya dan pembagian dalam giliran malam. Ini harus dibagi, harus adil. Ini dalam fikih diatur. Dalam masalah materi itu juga harus adil. lah Punya istri dua, tiga eh, dibagi kalau si uh, kalau ini istri yang pertama di, dikasih baju maka istri kedua juga harus dikasih misalnya baju atau sepatu ya kalau istri pertama dikasih HP maka istri kedua juga harus dikasih HP ah gitu harus siap pak ya jadi kalau istri pertama juga dikasih mobil istri kedua juga harus dikasih mobil begitu istri pertama rumah juga istri kedua rumah Ah, ibu begitu. Ya, ini harus adil. Tapi ingat adil di sini sesuai dengan kemampuan suaminya. Eh suaminya ya. Kemudian yang kedua, adil dalam giliran malam. Ini diatur dalam Islam. Kalau istrinya lebih dari dua, ah, lebih dari satu, jadi harus imbang gilirannya itu. Kalau misalkan di istri yang pertama dua hari, ya istri yang kedua dua hari, istri yang ketiga dua hari. Seperti Rasul menggilir istri-istrinya. Ya, jadi ketika juga mau apa namanya mau melebihkan giliran Rasul minta izin dulu kepada istri yang lain kan ketika Rasul sakit maka minta izin supaya diam di rumahnya Aisyah maka semuanya mengizinkan nah ini diantara bentuk ya apa namanya adil dalam dalam rumah tangga ketika istrinya lebih dari dari satu intinya kalau ada suami yang pengen poligami harus mempelajari fikihnya dulu ada fikih di khusus dibahas tentang fikih poligami supaya tidak salah niatnya lurus dan tidak ada kemungkaran setelahnya ya ibu ya, juga tidak boleh melarangnya karena syariat membolehkannya ya, ya Allah membolehkan dalam surat Anisa asalkan suaminya harus belajar dulu begitu nah jadi kalau mau poligami belajar dulu fikihnya baru kalau udah fakih bolehlah supaya <laughs> ya kalau uh, terjadi kerusakan nanti ya jadi intinya di sini uh, di, di antara tipu daya iblis adalah kepada suami yang tidak adil terhadap istri-istrinya yang lebih dari satu. Dia lebih condong kepada yang yang, yang kepada yang lainnya misalkan ya. Dia berbuat seperti ini karena mengabaikan masalah ini dan menganggapnya masalah yang ringan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kanat lahu imra'atani yamilu ila ihdahuma al ukhra, jaa yaumal qiyamah yajru ihda apa syiqaihi saqitan aw ma'ilan." Barang siapa mempunyai dua orang istri atau lebih ya, sedang dia condong kepada salah satu di antara keduanya, lebih condong ya dalam hal materi dalam hal giliran malam tidak adil begitu maka dia datang pada hari kiamat sambil menyeret salah satu lambungnya dalam kondisi merosot atau miring jadi dia akan miring jalannya begitu ini orang yang tidak adil terhadap istri-istrinya hadis riwayat Abu Dawud Anasai dan dalam Sunan At-Tirmidzi ya Ibnu Majah juga meriwayatkan ada Rimi juga meriwayatkan ya Imam Ahmad nah ini di antara kebiasaan mereka adalah mendapatkan penetapan pailit dari hakim dia menyakiti apa sini meyakini bahwa hal tersebut bisa membebaskan dari kewajiban memenuhi hak uh, ini intinya apa namanya menyogok kepada hakim ya riswah ini nggak boleh di antara kebiasaan mereka bahwa seorang yang diupah untuk bekerja sepanjang hari maka dia lebih banyak menyanyiakan waktu kerja entah dengan santai dalam bekerja banyak istirahat hanya mengutak-atik alat-alatnya seperti tukang kayu yang hanya mengutak-atik kapak atau gergajinya ini merupakan pengkhianatan. Nah, di sini eh, orang yang bekerja Ibu di pabrik atau di kantor ya dia menyia-nyiakan eh, waktu kerja padahal waktu kerja ada 8 jam misalkan tapi dipakai buat nyantai saja di sini diibaratkan eh, tukang kayu di sini zaman Ibnu Jauzi tukang kayu yang di mana di jam kerja dia nggak kerja dengan bagus gitu jadi mengutak hanya mengutak-atik alat-alatnya saja padahal di jam kerja main-main intinya begitu SMS-an misalkan ngobrol main internet padahal di jam kerja ini nggak boleh ini pengkhianat pengkhianat dalam dalam kerja dan mengkhianati eh, amanah itu adalah adalah sifat orang munafik. Ya, jadi berkhianat ketika diberi amanah adalah sifat munafik. Orang diberi pekerjaan kemudian berkhianat. Itu adalah munafik amali. Jadi ciri-ciri orang munafik amali berkhianat apabila diberi amanah. Ya, di mana Nabi saw alaihi wasallam bersabda arba'u eh, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi apa khislatun minhunna kanat fihi khislatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza hadatha kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajara apa ada empat daripada sifat orang munafik dan apabila sifat empat sifat itu berada dalam satu dalam dalam, dalam seseorang ya maka dia menjadi orang munafik yang kholis yang benar-benar munafik gitu ya dan apabila ada salah satu sifat itu pada orang tersebut maka dia ya hanya munafik amali dan dia akan menjadi orang munafik kecuali kalau meninggalkan perbuatan itu apabila dia diberi amanah dia berkhianat apabila dia berkata dia berdusta apabila dia berjanji dia mengingkari janji Apabila dia bertengkar, maka dia fajaro, dia apa? Berbuat fajir, berbuat apa? Uh, kejahatan, ya berbuat keburukan. Apabila dia bertengkar, ya, dia mukul, dia yang lainnya misalkan begitu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi intinya di sini berkhianat eh, tatkala diberi, diberi amanah ya tempat kerja misalkan tidak memenuhi apa namanya Eh, standar kerja yang bagus misalkan ya, ya, waktu kerja dipakai main atau yang lainnya kecuali jika hanya sebentar yang memang sudah menjadi tradisi itu pun merupakan apa itu pun mereka hanya hanya apa e, lebih sering meninggalkan sholat e, dengan alasan bahwa dia sedang diupah orang lain dia tidak tahu bahwa waktu-waktu sholat tidak termasuk dalam hitungan kerjanya dan sedikitnya nasihat mereka tentang perbuatan-perbuatan mereka adalah banyak di sini adalah mereka yang eh, ada kebalikannya dia apa dia kerja terus ya tapi tidak mau dia sholat karena menganggap kalau sholat itu bisa mengurangi jam kerja nah, ini juga salah padahal sholat tidak dihitung biasanya begitu kan jadi boleh istirahat dan dia sholat ya ketika dia bekerja itu main-main ya tidak amanah tetapi ketika datang waktu sholat dia malah bekerja tidak eh, meninggalkan tempat kerja itu misalkan ya padahal sholat itu adalah kewajiban yang paling utama begitu nah di antara kebiasaan mereka adalah memasukkan mayat ke dalam peti nah di sini ini merupakan adalah perbuatan yang tidak disukai jadi menguburkan mayat dengan peti itu bukan syariat Islam ya, ada syariat orang Kristen ya orang uh, eh, Nasoro Padahal kain apa ini merupakan perbuatan yang tidak disukai. Padahal kain kafan itu tidak boleh dijadikan sarana berbangga-bangga dengan sesuatu yang mahal. Nah, ya uh, peti diharamkan ya, ya apa menguburkan mayat dengan peti ataupun dengan kain kafan yang sangat mahal itu juga tidak boleh diharamkan karena eh, untuk menguburkan mayat tidak apa bukan tujuan untuk berbangga-bangga ya, dengan sesuatu yang mahal yang seadanya, yang seadanya yang kain yang murah ya kain kapannya. Tapi seharusnya menggunakan yang sedang-sedang saja. Terkadang di antara mereka ada yang menyertakan sejumlah pakaian tatkala mengubur mayat. Ya, seperti orang-orang uh, Cina ya, seperti orang Konghusu ya, Konghusu atau orang Nasrani. Hal ini diharamkan. Abu, hati-hati sini ada kata-kata hal ini diharamkan syariat bukan tidak diharamkan. Hal ini diharamkan syariat. Di sana kan tidak ya Bu ya. Ah, coret tidaknya. Hal ini diharamkan syariat karena termasuk menyia-nyiakan harta. Mereka juga banyak yang meratapi mayat. Ya, meratapi niyahah. Nah, bentuk daripada di sini adalah tipu daya iblis kepada orang-orang tatkala kematian. Yang pertama, mengubur dengan peti. Ibu ya, ini diharamkan yang kedua, tidak dengan peti tapi dengan kain kafan yang mahal begitu. Kain kafannya yang mahal, kain kafan semeter mungkin harga 1 juta misalkan. Ini israf nggak boleh karena mau dikuburkan kan, mau hancur sudah. Kemudian juga ada yang memasukkan barang-barang berharga ya ke dalam kuburan. Di bersamaan dengan dikuburkan maka dikuburkan juga barang-barang dia seperti emas atau jam tangan atau yang lainnya. Ini juga diharamkan, tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah meratapi mayat, mayat, yaitu niyahah. Ini tipu daya iblis. Ya biasanya inilah kaum kaum perempuan ya melakukan niyahah, meratapi mayat. Ini diharamkan. Ini sebuah hadis yang menjadikan apa nah hukuman, ya, ancaman bagi orang-orang yang berbuat apa namanya e, niyahah, meratapi mayat. disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi bersabda beliau bersabda inna naiha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin sesungguhnya wanita yang meratap meratapi mayit apabila tidak bertobat sebelum meninggal dunia maka dia akan diberdirikan pada hari kiamat dia akan berdiri pada hari kiamat dengan mengenakan jubah dari minyak uh, jubah dari minyak uh, obat kudis ya dan mantel yang terbuat dari kudis ini kalau dalam eh, ini apa sirbal min kotiron sebenarnya bukan jubah dari minyak ibu ya kalau dari eh, diterjemahkannya yang bagus jubah dari cairan uh, besi timah nah ini jadi yang mas dia akan mengenakan jubah dari cairan besi yang panas ini kotiron ini bukan minyak obat kudis bukan kalau minyak obat kudis ya enggak ini nggak siksaannya enggak ini maksudnya adalah kotiran itu adalah apa besi yang dipanaskan timah tembaga yang panaskan itulah apa jubahnya dan mantelnya adalah terbuat dari kudis maksudnya di sini penyakit gatal jadi mantelnya itu penyakit yang sangat gatal seperti kudis ya, yang lebih dari kudis mungkin pokoknya penyakit yang gatal mantelnya ini siksaan ini siksaan nah makanya ulama sepakat niyaha meratapi mayit termasuk dosa yang sangat besar dosa besar kalau tidak bertobat inilah siksaannya tatkala dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan begini ya dipakaikan jubah dari ter ya dari apa dari besi yang panas da, dan dimantalkan dengan penyakit kulit ah, penyakit ya yang gatal penyakit kulit yang uh, kudis ya yang gatal ini hadis riwayat Imam Muslim dan ini ya, ibu ya di antara niyaha itu apa yang dimaksud dengan niyaha? Ya, niyaha ya di sini disebutkan dalam lisanul Arab, niyaha itu artinya amrun zaidun alal buka. Niyaha itu ibu ya meratapi mayit apa yaitu adalah tangisan yang berlebihan dari hal yang biasa. Tangisan yang berlebihan dengan dibarengi teriakan jeritan nah begitu ya dan dengan mengatakan perkataan yang tidak baik tidak layak jadi eh, niyah itu adalah apa tangisan yang berlebihan dengan jeritan dengan teriakan dan dengan perkataan yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala ditambah lagi ya uh, di samping menangis adalah di sini ada di, di, apa dijelaskan menempeleng mukanya ya memukul-mukul muka mencabik-cabik saku apa merobek-robek sakunya bajunya atau juga mencabik-cabik apa uh, rambutnya ya saat meratapi orang yang meninggal dunia jadi di samping dia nangis, menjerit, nangis yang berlebihan, memukul pipinya, menyobek bajunya, di sini sapunya atau bajunya atau juga menjambat apa? Eh, menjambal artinya apa? rambutnya. Ya, ya menarik-narik rambutnya. Hal ini ya diharamkan oleh syariat. Nah, aniyah termasuk perkara jahiliyah. Ibu ya. Jadi di, atas, di eh, apa arti niyah ibu maklum ya tangisan yang berlebihan ibu dengan jeritan dengan apa teriakan kemudian dengan mengatakan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini perkara jahiliyah niyahah ini di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda arbaun fi ummati min amrin jahiliyah ada empat perkara ya perkara ada empat perkara jahiliyah yang ada di dalam umatku la yatrukuhunna dan mereka tidak bisa meninggalkannya al fakhru fil ahsab berbangga-bangga dengan nasab ya, wata'nu fil, eh, fil ansab dan dia apa merendahkan nasab ya merendahkan menghinakan nasab wah ini ini fulan fulan ini alu fulan ini keluarga fulan ada keluarga yang rendah direndahkan dicela ini ini orang hitam lah ini orang inilah pendek atau yang lainnya ya wal istisqa bil bin nujum dan mohon hujan dengan bintang waniyaha dan meratapi mayit. Ini per perkara jahiliyah, dosa ya, dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim dan Baihaqi. Nah, di sini juga disebutkan ya dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man syaqal juyub wa apa wala tamal khudud wada'a bidakwal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang mencabik-cabik saku, merobek-robek saku baju maksudnya di sini, menempeleng muka, Bu, mukul-mukul muka dan apa? menatap apa ini? Ber berseru uh, sini uh, wada'a biha maksudnya berteriak di sini Ibu ya, berteriak menjerit dengan ratapan-ratapan jahiliyah. Ya, di sini ya. Jadi dia menjerit atau apa namanya? berteriak dengan ratapan jahiliyah. Dia dengan mengatakan, "Kenapa harus begini? Kenapa engkau meninggalkan saya?" Mengapa? Ah, itu nggak boleh. Jadi itu dia nggak terima takdir. Jadi ibu harus siap ibu ya, harta ibu ya. Kadang yang sudah sudah ngaji juga ini perlu untuk persiapan keimanan. Tatkala musibah datang, apalagi suami yang tercinta ibu harus bisa mengendalikan Ibu harus bisa harus ingat langsung. Ini adalah ini adalah apa namanya uh, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan selamanya dengan suami kita. Bisa jadi suami kita yang duluan, bisa kita. Ya, suami juga harus siap ketika istrinya meninggal. Jadi ketika ada musibah langsung kita harus ingat pada Allah Ibu ya. Ucapin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairu minhu. Ya Allah berikanlah pahala dari ibu-ibu musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik dari dia gantikan kalau masih muda nggak ada halangan untuk nikah misalkan dapat suami yang lebih bagus lagi nggak apa-apa ya jangan dihalang-halang juga jangan suami yang mengatakan jangan kau nikah lagi tapi resikonya nanti kalau di surga dengan suami yang terakhir dengan suami yang yang kedua ya sampai meninggal dunia dengan suami itu ya jadi harus siap ibu ya jadi jangan menjerit jangan mengatakan perkataan yang mendatang murka Allah Kenapa ya Allah kau ambil suami saya? Kenapa kok begini takut saya? Enggak boleh, diam. Ingat ibu, itu bisa dihisap perkataan itu ketika ada musibah. Maka ucapkan kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menangis boleh enggak ketika ada musibah? Boleh. Kalau menangis saja boleh, tapi tidak berlebihan. Dalam sebuah hadis disebutkan di sini, boleh bersedih dan menangis tatkala ada musibah ditinggal oleh orang yang dicintai tapi tidak sampai mendatangkan murka Allah tidak sampai mengatakan perkataan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dalilnya adalah di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata tatkala meninggal dunia Ibrahim Ibrahim ibnu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu alaihi wasallam maka menjeritlah Usamah jadi tatkala Ibrahim alaihissalam uh, dia meninggal dunia, maksud Ibrahim di sini anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia maka Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid menjerit. Uh, hanya menjerit saja, teriak menjerit. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa hadza minni wa laisa li haqqun." ini bukan daripada apa uh, bukan daripada bagian agamaku maksudnya ya, yang per, apa perbuatan ini adalah tidak dianggap maksudnya ya ini bukan daripada bagian agamaku bukan agama Islam lisoih hakun walaisa lisoih dan dan orang yang berteriak itu tidak benar ketika ada musibah dia menjerit berteriak tidak benar itu itu nggak boleh wal qalbu yahzan kata, kata Rasul hati itu bolehlah sedih boleh sedih wal ainu tudma dan boleh mata itu berlinang air mata boleh ya dibolehkan mata itu apa bersedih keluar air mata wala yaghdabu ar-rabb dan jangan sampai apa mendatangkan murka Allah jangan sampai apa Allah Subhanahu wa taala murka dan marah kepada kepada kita Nah, di sini. Jadi hati boleh sedih, mata boleh berlinang air mata, tapi tidak boleh sampai eh, tidak boleh apa mendatangkan murka Allah dengan menjerit, dengan mengatakan perkataan yang tidak benar. Nah, Ibu itu Ibu eh, hati-hati ya, harus siap segalanya. Ya, karena tidak ada yang tahu musibah itu datang kan. Jadi harus disiapkan apa? Iman, keimanan. Jadi harus tegar. Memang namanya sabar itu tatkala musibah datang pertama kali, bukan setelahnya. Ya, apa ingda sodematil ula Begitu datang musibah, kabar suami meninggal misalkan, tek langsung ibu ucapin, alhamdulillah. Bisa enggak Kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah di sini bukan, tapi alhamdulillah pujian bagi Allah. Ibu ya, pujian bagi yang Allah tetapkan itu kebaikan semuanya. Jangan jangan langsung berpikir bagaimana anak saya. Sudah serahkan kepada Allah. Ada hikmahnya nanti. Ada hikmahnya. Ya, anak kita ada yang menjamin Allah Subhanahu Kita juga Siapa tahu nanti ada pas ada yang nikah lagi suaminya juga baik juga mapan sayang lainnya ataupun juga misalkan atau yang lainnya. Intinya ada hikmah yang baik setelah itu. Ya, jadi harus siap Ibu ya. Maka barang siapa yang tatkala diambil orang yang dicintainya kemudian mengucapkan alhamdulillah maka Allah akan bang, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan sebuah rumah rumah apa? Rumah pujian yaitu Baitul Ham. Barang siapa tatkala apa diambil orang orang yang sangat dia cintai anaknya atau suaminya maka dia ucapin alhamdulillah ini berat memang berat maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga yang diberi nama rumah pujian hadis riwayat Imam Ahmad itu ya sahih nah intinya boleh boleh apa namanya bersedih ya tapi tidak boleh berlebihan nah ingat ibu si mayit bisa diazab Ibu, mayit bisa diazab disebabkan ratapan dan tangisan keluarganya. Nah, ini hati-hati. Bu ya. Jadi <clears throat> mayit itu bisa diazab disebabkan ratapan dan tangisan keluarganya. Hati-hati jadi memberatkan si mayit akhirnya. Kita nangis terus, kita depres apa namanya? stres ya. Enggak. Jangan sampai begitu. Itu akhirnya apa? Mem menjadi beban bagi si mayit ketika di kuburan sampai hari kiamat. Di sini dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mayyita yu'adzibu bibukai ahlihi alaihi sesungguhnya mayit itu diazab disebab, disebabkan tangisan keluarganya tangisan keluarganya ya kepadanya hadis riwayat Imam Ahmad dan sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' Ibu semuanya mayit itu diazab sebabkan tangisan keluarganya. Tangisan di sini tangisan apa? Yaitu ratapan, bukan tangisan biasa. Tangisan biasa boleh, tapi tangisan yang disertai ratapan, jeritan, teriakan, ya. Kemudian hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyunah alaihi yu'adzab bima niha alaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang meratapi mayit, maka mayit itu akan diazab disebabkan ratapan ratapan keluarganya kepadanya pada hari kiamat. Eh, hadis hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, eh, Al Baihaqi dan Ahmad. Jadi ingat ibu memberatkan jadinya uh, si mayit. Kecuali di sini kalau si mayit sudah berwasiat sebelumnya kepada keluarganya, jangan engkau meratapi aku, kata si mayit ya, berwasiat kata para ulama. Kemudian akhirnya tetap meratapi keluarganya, maka si mayit tidak kena azab. Tapi kalau dia tidak berwasiat dan tahu pasti keluarganya akan meratapi, maka kena azab juga si mayit itu. Ya, jadi ini tidak diperbolehkan meratapi mayit. Boleh jadi di sini mereka melihat orang yang sedang terkena musibah, sedang merobek-robek bajunya, namun mereka tidak mengingkarinya. Nah, di sini bahkan jika mereka melihat seorang tidak merobek-robek baju saat terkena musibah, maka mereka menegurnya seraya berkata, "Engkau tidak terpengaruh oleh musibah." Jadi ketika melihat ada orang yang niyaha tidak me, apa namanya tidak mencegahnya. Nah ini juga tidak boleh. Ya ini dibentuk tipu daya iblis membiarkan begitu. Jadi harus di, ditegur. Di antara kebiasaan mereka adalah menziarahi kubur pada malam nisfu Sa'ban, pertengahan Sa'ban. Ya, menyalakan eh, lampu-lampu di tempat tersebut dan mengambil tanah suatu kuburan yang dipuja-puja. Nih, di sini bentuk tipu daya iblis yang lain, Ibu, yaitu member apa berziarah kubur bulan-bulan tertentu. Baik itu misalkan di bulan Ramadan atau bulan di bulan nisfu Sya'ban atau di hari Idul Fitri ya, Idul Adha, ini nggak boleh. Ini bid'ah. Tipu daya iblis ini nggak boleh. Tidak ditetapkan ziarah kubur itu waktunya, kuburannya, tempatnya, harinya tidak ditetapkan. Kapan saja ziarah-ziarah. Dan kuburannya siapa saja, kuburan siapa? Gak mesti harus kuburan para wali atau kuburan para sunan, gak. Ya, kecuali kalau kita ke Madinah, kita itu ziarahnya ke Masjid Nabi, tapi kita singgah aja ke kuburan untuk ngucapin salam. Bukan tujuan ke kuburan Nabi nya, tapi ke masjidnya. Dan juga diantara bentuk eh, apa namanya tipu daya iblis kepada orang-orang di kuburan menyalakan lampu-lampu di kuburan. Ya, jadi menyalakan lampu lilin ataupun yang lainnya itu adalah diharamkan, tidak boleh ya seseorang memberi penerangan kepada kuburan. Jadi hal-hal yang dilarang ya ketika seorang e, berada di kuburan diantaranya adalah menyalakan itu tempat apa namanya uh, penerangan di di kuburan ataupun duduk di atasnya atau yang lainnya. Dan ini bentuk adalah apa namanya di, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu diketahui Ibu ya, hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan di samping kuburan nih, di samping memberi penerangan ya atau mengambil tanahnya. Ini nggak boleh mengambil barokah tanahnya. Ini hati-hati sekarang terjadi ini apa fitnah besar ya ketika ada kematian seorang dai bukan ulama ya, seorang dai masyhur Indonesia. Ah, naudzubillah ini terjadi fitnah besar kuburannya diziarahi terus sampai nisannya dicium Naudzubillah ibu ya kita yang punya ilmu alhamdulillah bersyukur nggak sampai kayak gitu ini kesalahan juga dai-nya kenapa tidak diterangkan apa akidah yang lurus itulah akibatnya terlalu gulu sampai si nisannya harus dicium dulu harus diusap-usap naudzubillah ya ini ini fitnah besar ini Hati-hati ibu ya tentang hal itu. Ya, sampai berlebihan di, disimpan fotonya di kuburan itu diziarahi tiap hari tiap saat. Untuk apa ini? Fenomena apa ini? Kesyirikan ini. Ini wasilah kepada kesyirikan, bulu. Ya, maka kita yang paham, alhamdulillah ibu bersyukur kita paham dengan ilmu itu salah semuanya begitu. Ya. Jadi hal-hal yang hal-hal yang yang diharamkan untuk dilakukan di samping kuburan atau di atas kuburan. Ibu ya, saya sebutkan di sini. Yang pertama menyembelih sembelihan di atas kuburan. Ini haram. Diniatkan untuk orang yang meninggal dunia itu. Nabi saw bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk untuk mayit orang yang meninggal dunia. Yang kedua, yang kedua dilarang ya meninggikan kuburan atau meninggikan tanahnya. Enggak boleh pakai nisan ya di tembok sampai tinggi ini diharamkan para ulama. Jadi diharamkan meninggikan kuburan, tanahnya ditinggikan. Kemudian yang ketiga diharamkan menghias kuburan menghias, mengecat, menghias kuburan, dihias kuburannya jadi jadi bagus, nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, menulis di atas kuburan, menulis namanya, lahirnya nggak boleh. Ini ada sebagian yang memakruhkan, ada sebagian yang mengharamkan. Intinya dilarang. Yang kelima, me, apa namanya membuat bangunan di atas kuburan, membuat bangunan di atas kuburan, menjadi masjid ataupun apa tempat ziarah maka ada ceritanya yang dai yang meninggal ini katanya mau dibuat pagar. Jadi nanti seperti uh, kuburan sunan naudzubillah itu berlebihan ya. Jadi gubernur Jakarta dia mengatakan akan dibuat pagar katanya itu untuk diziarahi orang. Berlebihan ini bisa jadi gulu. Ya, akhirnya terjadi kesyirikan. Tidak boleh meninggikan apa tidak boleh membangun bangunan di atas kuburan. Yang keenam dilarang duduk di atas kuburan. Nah, duduk di atas kuburan ini haram. Yang ketujuh, memberi penerangan di atas kuburan, penerangan lampu, lilin ataupun api atau yang lainnya. Nah, ini tujuh hal yang dilarang oleh syariat. Ini hukumnya haram. Dalilnya, dalilnya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata berkata Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ayujas ayujas al kubur ayak apa ayak alai ayubna alai ayuzadu alai ayaktuba alai Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menghias kubur menghias mengecat kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang duduk di atas kuburan dilarang membangun bang, membangun bangunan di atas kuburan, dilarang apa namanya? meninggikan kuburan dan dilarang menulis di atas kuburan. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Anasai, nasai At-Tirmizi, Hakim dan Baihaqi dan Ahmad. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas ya berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat zairatul kubur, melaknat perempuan-perempuan yang sering menziarahi kubur. Ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat para perempuan yang sering menziarahi kubur dan orang-orang yang menjadikan kuburan masajid, masjid. Ibu, di sini ada kata-kata Rasul melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa? Bisa jadi dia jadi masjid ataupun amalan di masjid itu pindah ke kuburan seperti sholat di kuburan seperti baca Quran di kuburan seperti berdoa di kuburan maka ini dilaknat kita saksikan sekarang kan ini menyalahi ini semua perempuan berdoyong-doyong uh, ah, berduyun-duyun pergi ke kuburannya dai ini ini tipu daya iblis ini ibu hati-hati kita bisa melihatnya. Perempuan sih rata-rata perempuan. Dia berdoa di sana, baca Quran di sana. Enggak boleh ini. Sudah ini masuk ke dalamnya. Rasul melaknat para perempuan yang sering berziarah. Rasul melaknat seorang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Baca Quran di sana, sholat di sana, berdoa di sana, berzikir di sana. Dan Rasul apa, melarang apa namanya? as Rasul melaknat orang yang menerangi kuburan. Akhirnya nanti di apa? diagungkan kuburan itu, memberi penerangan lampu ataupun yang lainnya. Hadis ini riwayat Imam At-Toyalisi, Imam Ahmad, Ibnu Syaibah, eh, Abi eh, Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud, Anasai, At-Tirmidzi, wa hadis hasan. Ibnu Ibnu Hibban, atau Broni, Al-Hakim, Wal Baihaqi. Banyak ibu riwayat hadis ini ternyata. Saya ulang lagi Bu, ini perli, eh, apa perlu Ibu hadis ini ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat para perempuan yang sering berziarah kubur. Yang kedua, Rasul melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang ketiga, Rasul melaknat orang yang memberi penerangan buat kuburan atau menerangi kuburan dengan apapun ya penerangan lampu atau api. Nah, hadis dari riwayat Imam Toyal si Ahmad, eh, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi yang lainnya. Hadisnya sahih. Iya, sampai di sini dulu mungkin ya karena udah jam 10. Nah, eh, ini nanti kita lanjutkan tetap ya. Atau kalau pertemuan berikutnya tidak ada waktu ya mungkin kita sambung bahasan yang lain. Wallahu alam bisawab. hukum seorang wanita menuntut ilmu pada saat suaminya ada di rumah karena suami tidak bisa mengajarkan masalah ilmu syariatnya dari Jakarta. Hukum seorang wanita menuntut ilmu pada saat suaminya ada di rumah karena suami tidak bisa mengajarkan masalah ilmu syariah. Iya, menuntut ilmu adalah kewajiban dan itu kewajiban suami untuk mengajarkan kepada istri begitu ya. Tatkala suami tidak bisa mengajarkan din yang bagus, yang lurus, ya bisalah dia beliin buku-bukunya misalkan ya eh, buku yang bagus supaya dibaca atau juga di internet supaya dibantu untuk download misalkan ceramah-ceramah syar'i jadi suami harus punya begitu ibu ya e, itu hak ibu minta kepada suami to tolong cariin ceramah-ceramah itu nanti kasihin kepada ibu sambil nanti karena, karena sibuk ya itu hak ibu minta ya, suami harus meladeninya ya harus melaksanakannya keinginan suami eh, istri kemudian juga kalau ada suami minta izin padanya ya, untuk bisa uh, datang ke majelis ilmu minta izin yang baik kalau tidak mengizinkan misalkan suaminya eh, maka ya minta hal yang tadi ya minta supaya beli buku-buku minta uh, di apa diambilkan dari internet ya tentang ceramah-ceramah agama atau yang lainnya ya dan intinya suami tidak boleh melarangnya tatkala istri pergi ke majelis ilmu ya jadi hukumnya tetap wajib menuntut ilmu meskipun suami ada atau tidak ada ya bagaimana cara memberikan saran atau nasihat masukan kepada seorang tua yang masih gemar suka akan duniawi karena merasa khawatir bila mereka orang tua tidak suka marah sehingga menjadi durhaka kita anaknya pergi walimahan hajatan menggunakan perhiasan yang menyolok mata. <laughs> iya ibu ya ini menghabiskan masa pensiun dengan bersenang-senang jalan kumpul dengan teman daripada ke masjid dalam agama. Iya. Memang uh, orang tua kita ya yang eh, melanggar syar'i ya yang tidak sesuai dengan manhaj eh, apa nubuah ya dan sering berpoya-poya jauh dari agama intinya begitu ya jadi kita harus ingatkan dengan qaulan layina, dengan perkataan yang sopan, yang halus orang tua kita. Ya, tetap kita juga bermuamalah baik wajib ya, berbuat baik kepadanya selama tidak mengajak kepada kesyirikan, ke kemaksiatan ya. Jadi kita nasihat tetap nasihat secara halus mengingatkan dengan buku-buku ataupun dengan bawa ke majelis ya ataupun mendengarkan ceramah jadi intinya di sini ya, seorang anak dia harus memberikan nasihat yang bagus pada ibunya, tidak menggurui. Ya, tidak menggurui kalau pada orang tua itu. Jadi diajak untuk tukar pikiran gitu ya. Jadi ini tidak langsung ya dan e, cari suasana-suasana yang pas ketika ngobrol dengan ibu itu jangan langsung ya akhirnya apalagi digurui tidak boleh kepada ibu dengan cara menggurui jadi diajak tukar pikiran ya kemudian diajak untuk berdiskusi ya nah begitu jadi di sini uh, insya Allah tidak akan marah kalau dengan begitu diajak misalkan kalau ibunya suka main diajak main lah sambil main ngobrol ya kemudian dikasih cerita-cerita begitu ini bertahap perlu apa perlu waktu nggak harus tidak semudah apa apa namanya merubah telapak tangan. Dan juga ibu ketika sudah kita menegakkan kewajiban ya, nasihat, mengingatkan itu kewajiban kita saja tapi hidayah di, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian tidak bisa memberi hidayah kepada kalian yang eh, kepada orang yang kalian cintai sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Ya. Jadi kita hanya untuk menyampaikan saja. Ketika sudah tidak bisa ya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seorang teman menitipkan barang dengan harga 70 dan kita menjualnya 80 tanpa pengetahuannya apakah 10 itu termasuk dari riba? Ibu ya. Ini ya yang dalam apa namanya jual beli tatkala dititipin barang oleh temannya kita disuruh menjual ingat-ingat ibu ya kita yang menjual itu yang dititipin tidak memiliki tidak boleh mengatur harga di dalam fikih tidak boleh mengatur harga karena bukan barang kita Nah, gimana caranya ketika dititipin oleh teman kita, kita katakan, "Ibu, misalkan Mbak, barang ini dijualnya berapa? Misalkan di 70. Terus berapa persen bagian saya dari harga ini, dari dari dari uh, harga penjualan ini?" Maka, maka harus terus terang orang yang menjualnya, oh "Iya, nggak apa-apa jual 70, nanti bagian kamu itu 10% misalkan ya. Nah, itu harus ada begitu, ada akad begitu di awalnya. Jangan bilang begini yang yang nitipinya sudah dari saya 70 kamu terserah jual. nggak boleh begitu. nggak boleh karena ini di, ini dilarang dalam syar'i, dalam pik muamalah pikir ya, jual beli. Orang yang menitipi intinya tidak berhak mengatur harga. Jadi gimana caranya? Dia harus minta persenan dari yang menitipkan barang. Kalau yang menitipkan barang dia udah jual 80 ya, nanti buat kamu 10, buat saya 70. Ya sudah. Itu itu berarti harga dari yang punya barang. Nah, jadi jangan sampai menjual meninggikan sendiri karena bukan barang kita. Ini tidak boleh, ini yang dilarang. Ya, termasuk barang apa apa harta yang diambil dengan batil, subhat di dalamnya, ya bahkan bisa haram. Ini tidak boleh, Ibu. Ini saya kasih solusi. Kalau dititipin barang minta bertanya kepada yang menitipinya ini harga misalkan tahu 10 real misalkan tahu atau tempe atau misalkan bagian saya dapat berapa dari harga ini misalkan kamu 10 real eh, kamu dapat satu real atau dua real ya sudah jual 10 real nggak boleh dilebihkan itu haram ya nggak boleh dilebihkan kelebihannya itu adalah di, diharamkan nggak boleh uh, Faedahnya jelas kalau dalilnya ada hadis riwayat Imam Muslim itu kan la tabi ma tamlik. Ini kaidah sebenarnya hadis ini. Janganlah kalian menjual barang yang kalian tidak miliki. Jadi masuk ke dalamnya yaitu mengatur harga. Ya kita bukan yang punya barang, jadi kita hanya dititipin. Jadi kita mendapat persenan dari orang yang menitipi barang itu kepada kita keuntungannya. Sebagian dari kami para penuntut ilmu, kami selalu membanding-bandingkan ustadz kami apakah kami ini sudah terkena tipu daya iblis ya yang ustadz perlu diketahui bahwa ustadz yang kita bandingkan ini sama salap ya. Jangan-jangan saya juga ini ya. <laughs> Nah, ada ya. Jangan Ibu ya. Uh, ustadz itu juga manusia biasa ya, bukan manusia super gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang itu ya uh, kelebihan dan kekurangan ada yang dilebihkan ilmunya ada yang kekurangan ada yang cara menyampaikan kurang ada yang lain jadi uh, tidak boleh kita membanding-bandingkan Ustadz Fulan sama semuanya Ustadz Salaf mereka mengingatkan kebaikan ya uh, kita apa apa kesalahannya kita ingatkan kalau ada salah yang fatal kekurangannya kita ya apa maafkan atau yang lainnya jadi tidak boleh apalagi sampai uh, di, di, di, di, diperbincangkan antara ibu-ibu misalkan ya si Ustadz si itu kayak gitu sih agen itu gue eh, gibah nanti dan e, gibah kepada orang yang mengajarkan kebaikan itu tidak sama dengan orang gibah kepada orang biasa ya karena apa maksudnya karena uh, ustadz ataupun ulama dia dia itu apa dia mengajarkan ilmu ya dia menyebarkan kebaikan ya jadi tidak boleh digibah atau dengan karena kejelekannya atau diingatkan boleh ya jadi tidak boleh intinya ibu membanding-bandingkan ustadz ya antara ustadz ini begini ustadz ini begitu tidak ya sama sendiri boleh gimana selera sesuai sendiri uh, tapi begini misalkan uh, tidak sampai menjelekan tapi misalkan begini dalam hati, uh, uh, dalam hati uh, ataupun misalkan dalam dalam dalam bahasan tertentu misalkan uh, ini ada bagus ini ada kaset dari ustadz ini ustadz ini bagus sekali kalau masalah akidah misalkan begitu kan dia menerangkan ini misalnya ada CD nah jadi tidak tidak menjelekkan ustadz yang lain tapi ustadz ini ada kelebihan kalau masalah akidah nih coba nah begitu tidak sampai wah kalau ustadz itu ustadz A ustadz B ya, dia nggak benar itu kalau nyampein ini ya, ya itu nggak boleh jadi misalkan uh, ustadz ini agak bagus menyampaikan dalam masalah fikih nah ini coba coba apa didengarkan tidak sampai menyebutkan ustaz yang lain enggak, jangan ya. Nah, tapi kalau sudah membandingkan ustaz si fulan ini gini ini ini enggak boleh Ibu ya. Takutnya masuk ke dalam ghibah dan lebih parahnya kalau masa uh, untuk memojokkan ustaznya, menjelekkan ustaz masuk ke dalam namimah. Namimah ya menyebarkan uh, apa? fitnah dia di mana-mana yang enggak boleh ini ya. Iya yang suka ngaji harus sering dia tawadu, berdiam, apa namanya tutup mulut ya. E, apa ada kejelekan dari ustadznya kalau bisa diingatkan langsung ya berdua atau juga SMS dan yang lainnya tidak disebarkan ya untuk fitnah. Apa kewajiban seorang ayah terhadap anaknya sedang anak ikut istri yang telah dicerainya? Apa kewajiban seorang ayah terhadap anaknya sedang anak ikut istri yang telah dicerainya? Iya, kewajiban tetap sampai anak itu kalau perempuan sampai dia nikahkan kalau laki-laki sampai balik sampai mandiri kewajiban ayahnya tetap yaitu tadi yaitu apa mengajarkan ilmu din kalau nggak bisa ya masukin pondok atau juga uh, datangin ustadz yang lainnya atau uh, eh, kebutuhan pokoknya ya sandang pangan papan harus dari ayahnya kewajiban nafkah semuanya kemudian apa namanya mengawasi eh, akhlaknya ya pergaulannya ini kewajiban meskipun jauh tetap diawasi ditelepon kepada ibunya misalkan meskipun bekas uh, istri tetap hubungan ada ya kalau cerai itu kan cerai yang baik ya tidak musuh-musuhan bagaimana anaknya ditanyain bagaimana perkembangan anaknya tetap diperhatikan terus tidak dilepas kewajiban tuh sampai terus sampai kapanpun nggak ada namanya bekas ayah bekas anak nggak ada kalau bekas istri ada bekas suami ada tapi kalau bekas anak nggak ada bekas bapak nggak ada terus sampai hari kiamat itu akan nyambung nasabnya kewajibannya terus ya sampai dia balik sampai dia nikah kalau perempuan. Adakah uh, ampunan doa uh, dari anak apabila ia telah berbuat tidak adil? Seraya apa, serasa apa serasa semasa hidupnya terhadap istri-istrinya berpoligami. Adakah ampunan? Iya ada. Anak doa-doa anak kepada orang tua akan nyampe dengan tulus ya, dengan ikhlas. Anak-anaknya mendoakan orang tuanya yang dulu berpoligami dan uh, tidak adil maka didoakan terus insya Allah ya ya innallaha ghafurur rahim Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang ya, akan e, apa namanya mengampuni dengan doa-doa anaknya karena di antara doa yang paling dekat yang paling didengar adalah doa anaknya kepada orang tua dan juga doa orang tua kepada anaknya ya ini jadi insyaallah ya jadi akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala Apakah hukumnya seorang istri melarang suami berpoligami meskipun ia paham agama? Hukumnya begini Ibu ya. Kalau kalau melarang secara hukum hukum asalnya terus ibu nggak setuju dengan poligami seperti para wanita yang umum ini nggak boleh ini ini nggak boleh diharamkan misalkan ibu mengatakan tidak boleh poligami itu secara hukum Eh, itu tidak ada poligami begitu dan juga apa namanya poligami itu menjadi sengsara wanita misalkan. Nah, ini melawan hukum Allah. Karena Allah mengatakan boleh kan? Fankihu ma tabalakum minan nisa eh, masna wasulasa waruba, wa ruba. Ya boleh nikahilah perempuan itu bisa dua, bisa tiga, bisa empat sampai empat tapi kan. Nah, tapi ketika kalau nggak merubah hukum, ibu mengatakan boleh. Iya, saya setuju dengan poligami karena Allah membolehkannya ya Allah membolehkannya tapi mbak kita kalau melihat suami saya karena belum siap Nah, begitu kan? Kalau melihat suami saya kayaknya belum siap kepada saya juga dia nggak adil, oh, nggak memperhatikan. Apalagi nanti kalau dua, wah lebih-lebih nggak adil. Nah, jadi kalau melihat yang begitu, hukum begini misalkan, wah kalau suami saya belum siap, pas saya jangan dulu lah suami saya, hanya melarang, ma, uh, pak, suatu mas, jangan dulu lah kamu poligami ya karena belum siap kayaknya gitu kan misalnya segi, segi materi misalkan masih kurang atau segi agama pemahaman belum siap ya maka ini boleh melarangnya untuk kebaikan nanti takutnya kalau berpoligami akhirnya mudarat lagi ke istri yang kedua istri satu juga sudah dimarahi sudah sering dimarahi sudah sering dihina ya sudah sering di lah disakiti lah intinya kalau dua lah tambah parah nanti yang kedua juga disakiti nah itu boleh melihat satu kasus tidak merubah hukum asal saya setuju sebenarnya poligami boleh ya dibolehkan oleh Allah tapi kalau suami saya poligami ya, dulu ya misalkan karena belum siap nah, itu dibolehkan hal demikian ya melihat satu kasus jangan merubah hukum agama. Ketika melihat orang berpoligami misalkan ustadznya misalkan poligami, wah langsung jadi benci, kabur. <laughs> Kayak di Indonesia kan ada ustadz poligami kabur semua. <laughs> Akhirnya dicela ustadznya. Ya, kalau ustadznya mampu nggak apa-apa, ustadznya mampu materinya, ustadznya juga paling mampu mungkin segi pikir, insya Allah dia bisa adil. Kok jadi jadi ikut rese, awal ah, ikut marah ya jamaahnya? Enggak, jangan begitu ketika melihat ada orang poligami justru didukung kalau bisa mah oh, dibantu materinya maharnya <laughs> ya di, dilancarin ya didukung ya untuk uh, ibadah kan nah begitu ibu ya jadi intinya jangan merubah hukum ingat jangan tapi melihat satu kasus boleh lalu saudara saya mau poligami, oh jangan dulu dia belum paham materinya belum belum cukup misalkan takutnya ada mudorot. Nah hal itu dibolehkan. Tapi kalau merubah hukum intinya nggak boleh ya. Apakah menjuluki orang-orang dari negara-negara tertentu dengan sebutan orang uh, bawang termasuk merendahkan nasab? Ya nggak boleh ya memang. Jadi nggak boleh bilang orang bawang, orang ini ya, ya orang ya, kalau mereka sebut Banggali juga sebenarnya nggak nggak nggak nggak ini nggak terima, tapi agak halus loh Banggali lah Banggali, orang eh, ini Hindi ya, sebut aja negaranya ya, Uh, jangan orang bawang karena mereka juga kalau tahu mungkin nggak mau ya, mereka bisa orang bawang jangan ya. itu sama dengan apa namanya melecehkan ya apalagi orang muslim ya ini melecehkan dia ya bolehkah seorang istri mengantarkan jenazah suami eh, enggak boleh oh ini haram eh haram bu ya ingat mengantarkan jenazah ya mengikuti jenazah ke kuburan untuk seorang muslimah itu haram sepakat para ulama tidak boleh tidak boleh kalau ada yang meninggal saudara suami diam di rumah kejadiannya apa bisa terjadi fatal kalau ikut kuburan pingsan lah wah oh bahaya akhirnya nanti orang-orang pada megang tubuh dia kan nah jadi banyak mudaratnya tidak tahan kalau seorang istri itu pergi ke kuburan mengantar jenazah suaminya karena lemah lemah ya jadi intinya tidak boleh mengantar jenazah ke kuburan itu mutlak dilarang ya ada sebuah hadis yang sahih nah, banyak riwayatnya ketika seorang uh, eh, sahabiah mengatakan kami dilarang oleh Rasul untuk mengikuti jenazah ya mengikuti jenazah ke kuburan Allah alam bisawab Bolehkah berzikir sambil cuci piring di dapur mengingat di situ kan kotor tapi bukan najis ya. Di dapur kan nggak najis ya. Uh, itu dapur kotor-kotor biasa, makanan atau yang lainnya. Jadi boleh berzikir, zikir dengan lisan, zikir dengan hati ya boleh baca Quran juga sambil baca eh, sambil cuci piring misalkan ya baca Quran itu kan sambil berjalan sambil berdiri duduk eh, berzikir boleh e, kecuali di hamam kalau cuci piringnya di hamam ya nggak boleh di kamar mandi cuci piringnya ya ya nggak boleh ya Allah alam bisa ya sampai di sini e, ibu ya ada pertanyaan dua yang kemarin tuh ketinggalan ibu ada yang ingat yang belum terjawab itu ya saya nggak dibawa kertasnya ada dua pertanyaan ibu-ibu yang tidak terjawab saya berjanji hari ini tapi tidak terbawa ya kertasnya ada yang ingat pertanyaan apa nggak ada ibu ya